Mitra bisnis, bulan Juli mendatang pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik sebesar 10-15 persen. Rencana ini kontan menimbulkan reaksi dan penolakan, terutama dari kalangan pelaku usaha. Karena kenaikan tarif listrik akan meningkatkan ongkos produksi dan membuat harga produk semakin mahal, sehingga akan semakin melemahkan daya saing produk lokal. Apalagi, kualitas pelayanan dan pasokan listrik PLN masih sering bermasalah. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur Direktur PT Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, bagaimana komentar Anda? Eh, prihatin juga mengenai masalah adanya rencana pemerintah menaikkan harga listrik ya. Harapan saya itu perlu dikoreksi lagi karena industri umumnya industri yang ada di Indonesia ini kalau kita bicara listrik sudah terlalu tinggi. Jadi itu akan mempertahankan produktivitas kita sehingga menaikkan ongkos dan harapan saya juga kalau bisa ditunda sebisa mungkin. Karena itu juga akan menaikkan cost produksinya dan juga akhirnya akan timbul namanya cost push atau inflasi terhadap produk yang kita miliki ini. Jadi mudah-mudahan pemerintah dari hal ini karena situasi saat ini pasar tidak semudah seperti apa yang dipikirkan. Gitu. Jadi harapan kami ya supaya ada pemikiran dua kali agar sedikitnya pemerintah bisa menguntungkan nah, harga listrik. Kenaikan ini terpaksa dilakukan karena beban subsidi semakin besar, Pak. Ya, saya melihat kalau tahun memang dipaksakan, ya mau nggak mau perusahaan atau pabrikan bisa menaikkan harga. Nah, kalau harga jualnya dinaikkan, dengan sendirinya akan menambah persaingan yang agak berat. Dengan kita sendiri sekarang harus mencari terobosan supaya meningkatkan cost efisiensi. Nah, kalau harga listrik naik, itu bebannya kan luar biasa. Dan itu menjadi satu bagian daripada kehidupan perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi kalau harus dinaikkan, akan timbul nanti namanya cost push yang menjadi akhirnya menjadi bagian daripada cost kita untuk menambah harga biaya kita. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana pemerintah bisa membantu untuk memasang produk kita yang saat ini sedang kita alami e, beratnya persaingan yang ada. Bagaimana mengatasi dampak kenaikan harga listrik ini, Pak? Jadi mungkin perusahaan yang menjalankan adalah mungkin e, menggunakan diesel atau beberapa mungkin substitute ya, atau mengurangi e, katakan jam kerja meningkatkan efisiensi kerja. Itu yang kita uh, kerjakan nantinya. Nah, di selain itu ya mungkin menaikkan harga. Ya, mungkin harga itu agak berat ya. Nah, yang kita harapkan dari pengusaha-pengusaha itu adalah menekan katakan cost dalam bentuk efisiensi. Mungkin dulunya Senin Jumat mungkin kita akan kurangi Senin kemis gitu. Nah, itu yang mungkin kita jalankan. Tapi kalau toh mau nggak mau ya harus kita cari jalan keluar. Nah, kuncinya adalah meningkatkan efisiensi atau efektivitas produksi yang kita miliki. Demikian Charles Sairang dan saya Rizal Andika.